hambanya kemudian hambanya mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah azza wajalla At-tauhid adalah sebab seorang mendapatkan maghfirah. Asy-syafa'ah juga seorang bisa mendapatkan maghfirah ampunan Allah dengan sebab itu. Wa al-amalu salih atau al-hasanat perbuatan-perbuatan baik dengan berbagai macam jenisnya juga demikian. Wa ad-du'a Doanya orang-orang yang mendoakan kita. Doa juga menjadi sebab seorang mendapatkan mada maghfirah. Nah, Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ada pula sebab yang lain. Yang ini juga merupakan salah satu rahmah dari Allah Azza wa Jal kepada kita. Yaitu masaib, musibah yang menimpa seseorang. almarad sakit atau masaib, musibah-musibah yang menimpa seorang hamba. Ya. Al-adillah dalil-dalil menunjukkan bahwasanya musibah ketika menimpa seorang hamba, seorang muslim ya, itu menjadi kafarah, menjadi apa? penebus dosa-dosanya. Nah, bahkan sampai duri yang menusuk kaki seorang muslim itu menjadi apa? kafarah penebus dosa baginya. Sehingga yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, mendorong dan memotivasi seorang hamba, seorang muslim untuk dia sabar di atas musibah yang dia derita. Karena dengan seorang sabar, dengan seorang menerima qadar takdir dari Allah Azza wa Jalla ya, akan semakin memperbesar pahala untuk orang tersebut dan menjadi sebab kafaroh ditebusnya apa dosa-dosa yang ada pada dirinya. Nah, ini juga salah satu asbab sebab seorang mendapatkan mada ampunan Allah Jalla wa ala. Masaib, musibah yang menimpa seseorang. Ya. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah pada sesi yang kedua ini kita akan menyebutkan salah satu sebab yang lain selain masaib. Yang sebab ini sesungguhnya bagian dari al-amalus saleh. Namun kita sendirikan karena banyaknya nusus dan banyaknya pembahasan yang terkait dengan masalah ini. Yaitu at-taubah. At-taubatu sababu afwillah wa maghfiratih. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa dan kemaksiatan adalah sebab seorang mendapatkan maghfirah ampunan Allah Azza wa Jalla. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebelum kita membahas masalah tobat, saya iringi dengan sebab yang lain dahulu yaitu al-Islam. Ya, ini juga sebab yang lain. Al-Islam. Ketika seorang masuk dalam agama apa? Islam, fal Islamu ya ma qablahu. Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Disebutkan ketika sahabat Amr ibn as sahabat Amr ibn as radhiyallahu taala anhu salah seorang tokoh dan pemuka Quraisy hendak masuk Islam datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam Beliau mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, namun saya punya syarat." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Apa syaratmu?" "Saya punya syarat ya Rasulullah. Dosa-dosa saya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ali salatu wasallam mengatakan, "Tidakkah engkau tahu wahai Amr ibnul As, sesungguhnya Islam itu ya jubbu ma qablahu." Sesungguhnya Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelum apa? Islam. Fal Islamu ayyuhal hadirun. Islam itu ketika seorang masuk ke dalam agama yang mulia ini akan menghapuskan semua dosa-dosa. Iya. Ketika Nabi hendak melakukan perang Badar, datang seorang musyrik mencegat Nabi Ali salatu Wasallam. "Ya Muhammad, saya ingin ikut perang." Kata Nabi, "Tidak. Tidak, kamu musyrik." Rasul melanjutkan perjalanan. Ya. Di tengah perjalanan ketemu lagi orang ini dicegat lagi. Ya Muhammad, saya ikut perang. Kata Nabi tidak. Sampai kemudian akhirnya bertemu lagi dan Nabi mengatakan masuk Islam kamu. Masuklah dia ke dalam Islam. Ya. Kemudian terjadilah peperangan dan dia termasuk yang mati dalam peperangan itu. Dia masuk jannah Allah Azza wa Jalla. Belum pernah sholat sekalipun. Karena memang belum datang waktu sholat ketika itu. Dosa-dosa yang telah lalu yang dia lakukan di saat syirik, dosa-dosa lalu yang dia lakukan saat jahiliyah dihapus semuanya oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab Islam. Sehingga ini termasuk salah satu motivasi yang sangat besar bagi setiap orang yang dia bukan muslim, yakni kafir, karena kalau bukan muslim, non muslim ya kafir. Ya. Setiap orang yang kafir ya, diajak untuk masuk Islam dan ini termasuk motivasi terbesar bagi mereka. Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Iya. Adapun masalah taubat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan membahas masalah ini ya, biidznillah azza wajalla. Yang pertama yaitu tentang ya, apa itu taubat ya. Apa itu at-taubah? Ta'rif at-taubah itu apa? Ada beberapa masail terkait dengan masalah taubat ini dan kita khususkan pembahasannya pada sesi yang kedua ini. Ya. At-taubatu qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin dalam Madarijus Salikin fahaqiqatut taubah hiya an-nadamu ala ma salafa minhu fil madhi wal iqla' anhu fil hal wal azmu ala alla ya'la alla yu'awidahu fil mustaqbal kata Ibnu Qayyim rahimahullah at-taubah haqiqatut taubah hakikat taubat adalah hiya an-nadamu an-nadam menyesali Alama ma salafa minhu apa yang telah lalu dari dosa yang dia lakukan ya fil madhi menyesali. Apapun dosanya disesali. Durhaka kepada orang tua atau meninggalkan solawat atau macam-macam. Ya. Menyesali apa yang telah lalu dari dosa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, wal iqla' dan mencabut diri dari dosa itu anhu filhal. Ya menghentikan apa yang dia lakukan berupa dosa. Misalnya dia pelaku riba, apa yang telah lalu dia bertobat. Dan kalau sekarang masih melakukan riba, cabut segera, tinggalkan mada riba itu. Tinggalkan riba itu. Kemudian yang ketiga, wal azmu ala alla yu'awidahu fil mustaqbal dan berazam untuk tidak mengulang lagi di masa yang akan datang. Hadhihi ya taubah. Ini taubat. Waqala aywan berkata juga beliau rahimahullah masih dalam kitab Madarijus Salikin. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Hakikatut taubah ar-ruju' ila Allah. Hakikat taubat adalah ar-ruju' Allah, kembali kepada Allah. Biltizami fi'li ma yajibu. Biltizam dengan berusaha untuk yaltazim, menetapi fi'li ma yajibu, apa yang Allah wajibkan. Jadi namanya tobat itu harus diiringi dengan ini. Iltizam, berusaha untuk menetapi apa yang Allah wajibkan. Wa tarki ma yakrah dan meninggalkan apa yang Allah benci. Fahiya min makruhin ila mahbubin. Sehingga taubat itu maknanya adalah rujuk kembalinya seseorang min makruh dari sesuatu yang dibenci oleh Allah ila mahbubin kepada sesuatu yang Allah apa? cintai. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Wa qala aidan berkata juga beliau Ibnu Qayyim, ini beberapa ucapan beliau ya, masih dalam kitab Madarijus Salikin At-taubatu, taubat itu kata beliau, hiya ruju' mimma yakrahuhu Allahu zahiran wa batinan ila ma yuhibbuhu zahiran wa batinan. Ya. Taubat itu adalah kembali kepada Allah ya, dari perkara yang Allah murkai baik zahir atau batin. Secara lahir membenci, batin juga demikian. Jadi tobat itu juga harus diiringi dengan kebencian dalam apa? Hati. Ya. Atas apa yang Allah benci. At-taubah hiya tobat itu adalah arruju. Ya, kembali kepada Allah dari perkara yang Allah benci kepada apa yang Allah apa cintai zahir dan apa batin. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Dari apa yang telah kita sebutkan tadi, ya, maka tampak bagi kita bahwasanya at-taubah dan juga dalam riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain juga bisa dikumpulkan bahwasanya taubat itu harus terkumpul padanya beberapa perkara. Ya. Harus terkumpul padanya beberapa perkara. Apa perkara-perkara itu? Yang pertama ikhwatil kiram adalah al-iqla' anid Meninggalkan dosa itu. Nah. Yang kedua, An-nadam ala ma fat. Dia menyesali apa yang telah berlalu dari dosa yang dia lakukan. Nah. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bi qubhidz Mengetahui dan yakin tentang jeleknya dosa tadi. Ya, karena bisa jadi ada orang yang meninggalkan dalam keadaan dia tidak meyakini itu sebagai sebuah apa? kejelekan. Maka harus diiringi dengan al-ilm mengetahui bi al adzanb dengan jeleknya apa namanya? dosa tersebut. Kemudian al-azm berazam untuk tidak mengulangi lagi. Azam untuk tidak mengulanginya. Kemudian yang kelima dia berusaha untuk mengiringi taubatnya itu dengan perbuatan baik. Ya. Yakni yang dimaksud di sini adalah berusaha untuk mengembalikan apa yang apa? Ya, yang dia dulu telah mengambilnya berupa kezaliman. Ini kebaikan. Ya, kalau itu terkait dengan apa? Hak-hak orang lain. Ya. Apa yang masih mungkin untuk dikembalikan, kembalikan. Apa yang masih mungkin untuk kita minta maaf, kita minta maaf. Terkait dengan hak-hak apa? Orang. Naam. Ini contoh. Iya. Kemudian berikutnya di antara perkara yang harus ada pada taubat adalah antakuna khalisan lillah. Antakuna khalisatan lillah. Hendaknya taubat itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Karena Taubat itu adalah ibadah yang harus diiringi dengan mada al-ikhlas. Kemudian berikutnya yang ketujuh, taubat itu sebelum ghargharah. Sebelum roh itu sampai ke mana? Ya, rongkongan. Jadi waktunya terkait dengan waktu. Karena Nabi alaihi wasallam bersabda, Allah ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beliau menerima taubat seorang hamba selama ma lam yugharghir selama belum datang saat mana ajalnya ya sudah melihat malaikat datang ya Taib. sudah tahu saat apa namanya kematiannya yugharghir wabillahi taufiq kemudian yang kedelapan ya wahiyal akhirah adalah taubat itu sebelum terbitnya matahari dari sebelah apa? barat. Dari tempat tenggelamnya. Naam. Kata Nabi Ali alaihi wasallam di al-hadis inda Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasul mengatakan man taba qabla an tatlu asy-syams min maghribiha taballahu alaih. Barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya taballahu alaih maka Allah akan mengampuninya. Nah. Ini kurang lebih ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya, perkara-perkara yang harus ada di dalam ada taubat. Ya. Yang pertama apa tadi? Al-iqla' ani dunub. Dia mencabut, saya tinggalkan dosa ini. Ya, kalau memang seorang terjatuh pada riba misal, ya, sudah saya tinggalkan. Tinggalkan pekerjaan ribawi ini, amalia ribawi ini, ya pinjam meminjam ribawi ini, iqla' anhu, tinggalkan. Yang telah lalu bagaimana? Kita sesali. An-nadam ala ma apa yang telah lalu kita menyesali. Mohon ampun kepada Allah, menyesali betul. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian juga berusaha untuk mengerti kejelekan dosa itu. Karena semakin seorang mengerti kejelekan itu akan semakin besar penyesalan. Ya, bagaimana orang akan menyesali? Bagaimana seorang akan berazam untuk apa? Meninggalkan dosa kalau dia tidak ngerti itu adalah sesuatu yang apa? Yang jelek. Oleh karena itu, ahlul bidah, ya, orang yang melakukan kebidahan, ya, susah untuk dia bertobat, ya atau tidak? Bagaimana akan bertobat dong dia meyakini itu sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Pembunuh Ali bin Abi Thalib ya, pembunuh Ali bin Abi Thalib membunuh Ali bin Abi Thalib dalam keadaan meyakini dia melakukan amalan takorup mendekatkan diri kepada siapa? Allah. amaliah jihad, ini jihad membunuh Ali bin Abi Thalib. A'udzubillah min dzalik. Bagaimana akan bertobat Bahkan dia berbangga dengan perbuatan itu. Dia berbangga dengan amaliah yang dia lakukan. Ya. Ketika ditangkap orang ini Abdurrahman bin Muljam dan mendapatkan ya, anaknya Ali bin Abi Thalib putrinya mengatakan semoga ayahku dalam keadaan baik. Kata sang pembunuh, tidak mungkin dia akan sembuh. Pedang ini sudah disiapkan direndam di mana? Ya, Diracun dan mengenai kening Ali bin Abi Thalib. Berbangga dia dengan kematian Ali bin Abi Thalib. Sehingga bab ini termasuk bab yang sangat penting. Ya, yakni al-ilm qubhi dhanb. Seorang mengerti tentang jeleknya mana? Dzanb. Ya, dosa. Ya. Ini akan berpengaruh kepada kejujuran tobat seseorang. Kemudian juga penyesalannya. Kemudian juga upaya azam untuk tidak apa? mengulanginya. Yang keempat adalah al-azm al audah Ala alla eh, yaud yani. Al azam alla Allah yaud. Berazam untuk tidak kembali lagi. Berazam. Adapun kalau nanti dia terjatuh lagi itu urusan lain. Dia bertobat lagi pada Allah. Jangan dibisiki oleh syaitan. Ya. Karena kadang ada yang dibisiki syaitan, kamu ndak usah tobat dulu. Paling-paling kamu juga apa? Jatuh lagi. Bisikan syaitan. Ya, ya kalau kita mati setelah itu, belum sempat tobat. Yang jelas berazam untuk tidak mengulanginya. Kemudian berikutnya yang ke kelima, yakni kita berusaha untuk mengejar apa yang ketinggalan, yakni yang mungkin untuk kita apa? Ya, kejar dari kezoliman yang kita lakukan kepada orang, kembalikan, mungkin kembalikan, kembalikan. Ya. Kemudian hendaknya tobat itu ikhlas lillah karena Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan terkait dengan waktu. Waktunya itu sebelum ajal dan waktunya sebelum terbit matahari min maghribiha. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu Jalla wa ala ya, memerintahkan kita semuanya untuk bertobat kepada Allah Jalla wa ala. Ya, dan ini adalah ibadah azimah. Qala Allahu Jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuh niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Memberikan kafaroh atas sayiat kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Fataubatu at-taubah ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah adalah sebab seorang mendapatkan ampunan Allah. Sebesar apapun dosa itu ketika bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubat seorang hamba pembunuh 100 jiwa yang dikisahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yani dosa yang luar biasa ini. Sudah membunuh 99 jiwa. Ya. Kemudian dia berusaha untuk bertobat, mencari orang yang berilmu, mencari orang yang dia minta fatwa. Ini kan menunjukkan tekad dia untuk apa? Bertobat. Ada azam untuk ya, meninggalkannya dan tidak kembali kepadanya. Subhanallah datang kepada seorang yang dia ahli ibadah namun tidak mengerti tentang Allah Azza wa Jal jahil. Ketika ditanya, saya membunuh 99 orang. Apakah mungkin Allah menerima taubat saya? Mata qala hadar rojul. Apa kata orang ini? Lah, tidak mungkin. Mana mungkin Allah mengampuni dosamu? Dosamu besar. Sangat besar. Fakotalah. Maka dibunuhlah orang ini. Fakam malabihi mi'ah dan sempurnalah dengan pembunuhan itu 100 pembunuhan. Namun subhanallah orang ini masih terus ya, berusaha untuk mencari jawaban, muncul kesedihan, muncul nadam penyesalan. Dia coba cari orang untuk dia minta fatwa, bertemu dengan seorang yang alim, alhamdulillah, bertemu dengan orang yang alim. Ya, bertemu dengan orang yang alim. Ya, kemudian ketika disampaikan kepada seorang yang alim ini saya telah membunuh seratus jiwa apakah mungkin Allah azza wa jalla mengampuni dosaku kata orang yang alim ini apa yang menghalangi Allah untuk memberikan ampunan kepadamu ya Allah ghafurur rahim at Tawab al-ghaffar Ghafirul dhanb Allah subhanahu wa ta'ala dat yang maha menerima taubat muncul kebahagiaan, muncul optimisme, muncul semangat untuk bertobat kepada Allah. Ya. Kemudian orang yang alim ini ya, mengatakan kepadanya, tinggalkan negerimu karena negerimu adalah ardusu, negeri yang jelek. Ya ini teman-temannya jelek. Jangan-jangan kalau orang tetap bergaul dengan orang-orang yang jelek, perbuatan-perbuatan dosanya itu akan akan muncul lagi, diajak lagi, ya, diajak lagi, dipengaruhi lagi, terjatuh lagi kepada apa? Kemaksiatan. Maka tinggalkan negerimu. Fa innaha ardhusu. Itu negeri yang jelek. Dan pergilah kepada negeri ini dan itu. Karena ya penduduknya adalah orang-orang yang baik. Pergilah ke sana. Berbuat baiklah di sana. Untuk membantu taubatmu. Ini nasihat dan wasiat orang yang alim tadi. Maka dia pun meninggalkan negerinya dan berjalan menuju negeri yang ditunjukkan oleh seorang yang alim ini. Artinya dia berusaha untuk apa namanya berbuat baik yang mungkin dia lakukan lagi. Dia menuju kepada negeri yang ditunjukkan oleh orang yang alim, namun ketika sampai di pertengahan jalan datang kematian kepadanya. Datang ajal. Ya. Wal kisah ma'rufah. Bagaimana kemudian malaikat datang, malaikat rahmat, malaikat adab berebut malaikat rahmat ya ingin mengambilnya malaikat azab ingin mengambilnya sya'allahu azza wa jalla yahtalifu Allah berkehendak untuk terjadi khilaf di kalangan malaikat ketika itu ya yang satu ingin mengambilnya karena menganggap dia belum bertobat kepada Allah yakni dia belum berbuat baik dia belum sampai ke negeri tujuan yang satu mengatakan tidak dia sudah melangkahkan kaki menuju negeri tujuan walaupun belum sampai ya. terjadi khilaf ya. sya'allahu an yakhtalifu Kemudian diutus malaikat yang lain untuk memutuskan pertikaian perselisihan di antara malaikat. Coba ukur tempat dia mati ke negeri yang dia tuju dan tempat dia mati ke negeri yang ditinggalkan. Kemana yang lebih dekat? Maka dia akan mendapatkan apa yang lebih dekat itu. Ternyata Allah mendekatkan orang ini ke negeri yang dituju satu siber, hanya satu kilan saja. Allah terima tobatnya, Allah ampuni orang ini. Semua suruh taubah ada padanya. Dia telah bertobat sebelum waktu tidak diterima lagi tobat. Sebelum goroh Sebelum apa namanya? Terbit matahari dari sebelah apa? Barat. Dia menyesal dan dia meninggalkan apa namanya? Ya, dosanya dan dia berazam untuk tidak apa? Ya, mengulangi lagi dan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, dia meninggalkan negerinya. Ini menunjukkan azam yang kuat. Ila akhirih min syuruti taubah dari syarat-syarat taubah kemudian diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada perkara penting ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yang hendaknya senantiasa untuk diingat oleh kita semuanya. Bahwasanya taubat ya, adalah ibadah yang agung. Yang Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bertobat kepadanya. At-taubatu sababul falah. Taubat adalah sebab seorang mendapatkan keberuntungan. Qala jalla wa ala fi suratin Nur di dalam surah Nur Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ayat ini menunjukkan bahwasanya taubat perkara yang Allah perintahkan. Tubu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Fa taubatu sababul falah. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, at-taubah tukaffiru sayiat. Ini yang sedang kita bahas bersama. At-taubah tukaffiru Taubat itu adalah amalan yang menghapuskan dosa-dosa. Seberapapun besarnya dosa itu. Kama qala jalla wa ala seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat yang telah kita baca dari surah At-Tahrim ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha dengan taubat yang nasuha yang murni yang tulus yang terpenuhi padanya syurut Asa rabbukum ayukaffira ayukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Semoga Allah Azza wa Jalla menebus, mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla yang mengalir di bawahnya al-anhar sungai-sungai. Juga firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang lain menunjukkan hal tersebut. Ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah ya. Ini beberapa ayat yang menunjukkan fawaid at-taubah. Dan ada perkara juga penting yang perlu kita ingatkan di sini. Ya. Barangkali pembahasan taubat perlu kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi azza wajal. Ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia dalam masalah taubat. Ada beberapa akhta' kesalahan-kesalahan dan barangkali kita ingatkan beberapa kesalahan tersebut. Di antara kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian manusia, au kathir minan nas atau kebanyakan manusia adalah ya, banyak di antara manusia yang bertobat kepada Allah dari sebagian dosa saja. Dan tidak bertobat kepada Allah dari sebagian dosa yang lain. Sebabnya banyak, bisa jadi karena lupa dosa-dosa itu. Ya. Orang mungkin lupa dosa ya atau tidak? Lupa. Ya. Apa dosa saya yang saya lakukan? Sudah lupa. Atau terkadang ya, orang tidak menyadari itu dosa. Karena dia tidak ngerti itu dosa, ya. dianggap tidak dosa. Nah, wabillahi taufiq. Atau bahkan sebaliknya ada seorang yang dia ya melakukan sebuah amalia yang itu dosa dan dia menganggap itu adalah perbuatan baik yang mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Nah, ini diantara asbab, diantara sebab yang menjadikan seorang tidak bertobat dari dosa-dosa ini. Dosa yang dia lupakan, lupa, ya, atau dosa yang dia lakukan dalam keadaan tidak apa, mengetahui itu dosa, atau sesuatu yang itu adalah dosa justru dia yakini sebagai sebuah apa? kebaikan. Lalu kapan dia akan bertobat dari ini semuanya? Ya. Tentunya kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah berharap ya menghadap Allahu jalla wa ala dalam keadaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita semuanya. Ya. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memohon ampun kepada Allah dari semua dosa. Semua dosa yang kita lakukan dengan sadar atau tidak kita lakukan dengan apa? Jadi ada dosa yang kita lupa. Seperti contoh ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang doa ini termasuk diantara doa-doa yang dibaca ketika tasyahud al-akhir, Qoblas salam. Di mana doa ini menunjukkan Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengajarkan kita untuk memohon ampun kepada Allah dari semua dosa. Nabi berdoa, Rabbi khfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Demikian di antara doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebelum apa? Salam. Dan ada doa yang lain seperti Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min al qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di antara doa Nabi adalah tadi yang telah kita sebutkan. Rabbi ighfirli Ya Allah ampunilah aku atau Allahumma ighfirli Ya Allah ampunilah aku ma qaddamtu apa yang aku telah lakukan dari dosa-dosa. Wama akhartu apa yang aku tinggalkan atau apa yang aku tinggalkan yakni dosa-dosa dengan sebab aku meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ya. Wama asrortu saya juga mohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang aku lakukan dengan sembunyi. Wama a'lantu dan aku juga mohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan. Wama asroftu dan juga aku mohon kepadamu ya Allah ampunan dari dosa-dosa yang aku lakukan karena melampaui batas. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan aku juga mohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada saya ya Allah. Apakah Allah mengetahui semua dosa kita? Naam. Artinya dengan kita meminta kepada Allah, ampuni aku ya Allah, semua dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada aku ya Allah. Berarti kita mohon kepada Allah ampunan dari semua apa? dosa. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkau adalah muqaddim ya Allah dan engkau adalah al muakhir. Engkau adalah zat yang menjadikan sesuatu di depan dan engkau adalah zat yang menjadikan sesuatu di akhir. Engkau adalah zat yang memberikan taufik kepada orang-orang yang beriman sehingga mereka menjadi orang-orang yang di depan. Memberikan taufik kepada para nabi dan rasul dan engkau yang mengakhirkan orang-orang berbuat maksiat di belakang. Dan sekian banyak apa yang Allah kedepankan atau Allah akhirkan. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Ditutup dengan kalimat tauhid. La ilaha illa anta. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal Nabi maksum. Nabi alaihi salatu wasallam diampuni semua dosa-dosa beliau. Mata qaddama min dambihi wa mata akhar. Namun ternyata Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, mohon ampun dari semua dosa yang beliau tahu atau tidak beliau tahu. Wa minal akhta dan termasuk kesalahan adalah kita hanya mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kita ingat saja. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah penting untuk kita ya menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu atau kalau kita belum hafal minta ampun kepada Allah dari apa yang kita tidak tahu. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Yang aku sadari atau tidak aku sadari yang aku ketahui atau tidak aku ketahui. Ya. Apalagi perbuatan yang disangka itu adalah sebuah kebaikan. Bagaimana mungkin kita akan bertobat kalau kita menyangka itu adalah apa? Kebaikan. Ya. Datang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Isya jam 7 ya. Baik. Datang Ibnu Mas'ud kepada orang-orang sedang melakukan apa namanya ya amaliyah yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya di apa namanya naam Baik. Kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah taala ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. <coughs> Naam. Ya. Seperti telah kita dengarkan dari doa Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya, Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya untuk memohon kepada Allah ampunan dari semua mata, semua dosa. Nah, karena banyak di antara dosa yang kita mungkin tidak mengetahuinya karena lupa saja. Au li jahlina karena kita jahil itu adalah apa? Ya, dosa. Ya, sampai terkadang ada ucapan orang yang mengatakan, kenapa saya mendapatkan musibah? Apa dosa hamba? Ya, kok tanya apa dosa hamba? Ya, ya. ya, ya berarti menunjukkan orang tidak ngerti apa dosa hamba ini. Loh, banyak sekali dosa kita. Bukankah Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan kullu bani Adam khata wa khairul khata'in tawabun? Ya. Apalagi yang ketiga adalah ya, dosa yang seorang menganggap itu sebagai bentuk mana kebaikan. Ya, bagaimana seorang akan bertobat kepada Allah Azza wa Ya subhanallah. Ya. Datang Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. ketika mendapatkan berita di salah satu masjid ada orang membuat halakoh-halakoh halakoh-halakoh untuk berzikir ya dikomando oleh salah satu orang di situ dan menghitungnya dengan kerikil kisah ini disebutkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah di dalam sunan. Ya. Di dalam sunan. Ya. Salah satu di antara mereka ada halakoh-halakoh, ada yang memimpin, ya. kemudian mengatakan kabiru mi'ah. Bertakbirlah seratus kali, maka mulailah bertakbir bersama-sama dan dihitung dengan kerikil. Kemudian setelah itu selesai sabbihu mi'ah. Bertasbihlah seratus kali. Kemudian bersama-sama lagi bertasbih dengan menggunakan kerikil, dihitung kerikilnya. Ya. mi'ah bertahlillah Seratus kali. Maka bertahlil mereka seratus kali. Dihitung bersama-sama dengan menggunakan apa? Kerikil. Yang tariqah ini, cara ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak pernah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ketika mendengar berita itu, datanglah Ibnu Mas'ud menemui mereka. Para sahabat masih banyak, Para sahabat masih banyak yang hidup. Rasul belum belum lama wafat. Belum lama wafat. Ya. Para sahabat masih banyak. Ketika itu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma asra'a halakatukum ya ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Betapa cepatnya kebinasaan kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kalian belum lama wafat dan para sahabat mutawafirun, banyak para sahabat tidak ada di antara sahabat yang mengamalkan amaliah ini. Tidakkah kalian tanya kepada para sahabat? Demikian maknanya. Tidakkah kalian contoh para sahabat? Ridwanullah alaihi ajma'in. Sungguh yang kalian lakukan itu menunjukkan kalian meyakini kalian lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kalian telah membuka pintu kesesatan diberi dua pilihan ya. kamu menganggap lebih baik daripada siapa Nabi Muhammad SAW. Karena perbuatan kalian ini menunjukkan kalian mengatakan kami bisa melakukan yang baik yang Rasul belum pernah apa melakukan. Berarti kamu lebih baik. Ya. Karena bisa mengerti kebaikan yang Rasul tidak mengerti. Atau mengerti kebaikan yang Rasul tidak melakukan. Ya. Atau kamu telah membuka pintu kesesatan. Ini pilihannya sama-sama pahit. Ya. Tidak mungkin dia mengatakan saya lebih baik daripada Nabi. Tidak mungkin. Tapi dia mengatakan saya membuka kesesatan juga tidak mau. Ya. Karena meyakini ini adalah perbuatan apa? Baik. Maka mereka pun mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, tidaklah yang kami lakukan ini kecuali niatan kami baik." Niatan kami baik, maka diingatkan oleh Ibnu Mas'ud betapa banyak orang yang punya niatan baik namun tidak mencapai kebaikan. Karena kebaikan itu tidak cukup dengan niat baik saja. Harus ada niat yang baik dan harus sesuai dengan tuntunan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ini contoh. Orang tidak mau menganggap dirinya sesat. Tidak mau. Karena dia meyakini itu adalah apa? Kebaikan. Nah yang seperti ini. Apakah kemudian seorang akan bertobat? Ternyata orang ini tadi disebutkan dalam hadis, dalam riwayat orang-orang ini tidak mau mengikuti nasihat Ibnu Mas'ud. Ya. Lama kelamaan mereka bersama barisan orang-orang Khawarij dan mereka ini yang tadi kohala koh itu termasuk orang-orang yang memerangi sahabat Ali bin Abi Thalib dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dalam pertempuran-pertempuran Nahrawan. Ya. Kebidahan yang sedikit dibiarkan hatta sara kibaran sampai kemudian menjadi apa? besar. Seorang tidak bertobat dari sebuah kebidahan dibiarkan dibiarkan sehingga menjadi besar ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah nah, ya. saya ulangi lagi yang yang barangkali ini yang terakhir kita sebutkan contoh di antara doa Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya. di antara doa Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang menunjukkan beliau mengajarkan umatnya untuk memohon ampun dari yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui ya, adalah doa tadi ya diriwayatkan bahwasanya Nabi Ali Shallallahu Wasallam annahu kana yad'u fi salatihi adalah Nabi Ali Shallallahu Wasallam berdoa di solatnya, yakni di dalam tasyahud. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dalam sebagian riwayat ditambah wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Innaka antal muqaddimu wal muakhir. Dalam sebagian riwayat innaka innaka fa innaka antal muqaddimu antal muqaddimu wa antal muakhir tidak ada kalimat innaka antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ini doa yang diajarkan oleh Nabi Ali salatu wassalam juga di antara doa yang lain ya, Nabi alaihi salatu mengajarkan doa dalam riwayat Muslim Rasul berdoa Allahumma gfirli zambi kullahu diqqahu wajillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Demikian Nabi mengajarkan doa ini. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampuni aku, dzambi kullahu, dosaku semuanya. Diqahu wa jillahu, yang kecil atau yang besar. Wa awwalahu wa akhirahu, yang awal atau yang akhir. Wa alaniyatahu aw sirrahu, yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Ini doanya siapa? Rasul. Dalam keadaan Rasul Ali salatu wasallam diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Namun demikian doa Nabi. Ya Allah ampunilah aku dosaku semuanya. Yang kecil atau yang besar. Yang awal atau yang akhir. Yang terang-terangan atau tersembunyi. Hakada allamana Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Rasul kita mengajarkan kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan ya, terkait dengan perkara-perkara yang ya, seorang mendapatkan ampunan Allah Azza wa Yang intinya semua sebab-sebab itu kembali kepada satu, yaitu mada ikhlasul ibadah lillah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Dan sebab-sebab yang lain dibangun di atas ini. Apakah itu syafaat? Ya. Apakah itu doa orang-orang yang mendoakannya? Apakah itu amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan? atau al istighfar wa taubah ya atau sakit yang dideritanya musibah yang menimpanya ini semuanya menjadi sebab seorang mendapatkan ampunan Allah azza wajalla namun ini semuanya akan bermanfaat ketika seorang mentauhidkan Allah jalla wa ala dan dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun wallahu a'lamu bishawab ini yang bisa kita sampaikan ada pertanyaan tidak Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.